Kita lihat di surat Al-Baqarah yang terakhir. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memberikan beban pada nafs, tidak akan memberikan beban pada suatu diri, tidak akan memberikan beban pada seseorang, pada suatu individu, kecuali pada keluarganya. Kita lihat lagi surat Al-Hasyr ayat 18. Wa tanzur langsung masuk dalam riba. Hendaknya setiap nas mencermati, mengamati. Hendaknya setiap diri mengamati. Hendaknya setiap Hendaknya setiap orang mengamati. Apa yang telah diperbuat untuk hari berikutnya. Surat al Kalau aku min nafsin wahidah. Ialah yang menciptakanmu dari nas, dari diri yang satu dari pribadi yang satu, dari individu yang satu. Ya, jadi pengertian nafsu itu lebih mengarah pada di Satu diri, satu individu, totalitas diri, saya tadi, orang itu disebut Orang Arab kita berkata, yuk ya, kita makan bareng di orang tapi bayarnya nanti-nanti. Apa sih nanti-nanti? Jadi satu diri, satu orang, satu pribadi, satu individu itu maksud kalau satu maksud. Dua, dua orang, dua pribadi, maksan, maksan kalau kalau lebih dari dua itu dianggap banyak, jadi jamak. Satu maksud, dua maksani. Kalau orang banyak jadi anfus, anfus. Ingat ayat. Inna Allah la yughayyiru Jadi kalau orang yang satu maksud dua nafsani, kalau banyak ampun Orang yang banyak kalau mati mampu. Nah, itu, baik. Oke. Okay. Jadi dari tiga jawaban saya menilai jawaban bapak yang paling tepat. kita dulu. Oh ada. Ini, ini bisa didengarkan nanti. Terima kasih selamat. Pak siapa namanya? Pak Yahya. Ya, Pak Yahya. Ini juga Yahya. Baik, itu pengertian nafsu. Di nafsu-nafsu sendiri-sendiri, individu-individu. Orang, itu makna nafsu. Nah, Bapak kedua lebih mengarahkan nafsu itu jiwa. Kenapa Bapak mengarahkan nafsu itu jiwa? Ada yang tanya di layar berikut ini. Kalau memang asnabi orang itu, yang mana dirinya? Mana dirinya? Banyak orang mengartikan diri manusia sisi manusia itu tubuhnya. Ini salah, hati-hati, keliru. Kalau kita mengartikan diri manusia ya cuma tubuh saja, sebatas tubuh, lalu apa bedanya yang kiri dengan yang kanan? Bedanya cuma satu pakai jas, pakai nasi. Selebihnya juga sama. Kelakuan juga sama. <laughs> Oh, God. untuk kenang-kenangan. Belajar. Kita sama-sama belajar. Siapa yang mau menjelaskan kira-kira kemana apa maksud dari ayat ini? Ada yang berkata Fi'ilnya apa? Kata kerjanya datang. Fa'ilnya apa? Pelakunya apa? Pelakunya ilmu minat Pelakunya adalah waktu, suatu masa dari waktu. Jadi kata kerjanya datang. Apa yang datang? Yang datang adalah waktu. Yang datang adalah waktu. Mafulnya yang datang. Yang didatangi apa? Yang didatangi oleh waktu apa? Ya, sudah dijawab. Yang didatangi oleh waktu adalah instan. Itu saja. Yang didatangi adalah Instan Insan didatangi oleh waktu. Berarti sebelum waktu datang, sebelum ada waktu, insan sudah ada Islam itu sudah ada sebelum datangnya waktu. Manusia sudah ada sebelum adanya waktu. Wah, bagaimana itu? Apakah waktu diada? ada? Apakah waktu diada? Teman-teman saya, dosen-dosen eh, fisika di menjelaskan. Ada yang benda, ada yang benda, ada yang materi, menyebabkan adanya ruang, adanya tempat. Mikrofon ini benar? Benar. Karena dia benar, dia meminta ruang. Ada tempat yang dia pakai sebesar ini. Ini juga benar. Karena ruang ini, tempat ini sudah dipakai oleh mikrofon, kalau benda ini mau masuk ke tempat itu, nggak bisa. Adanya benda menyebabkan adanya ruang, adanya tempat. Kalau benda yang bagian ruang sebelah sana menuju bagian ruang sebelah sana dia bergerak dia berpindah ruang apa yang terjadi berpindah ruang memunculkan adanya waktu jadi adanya waktu karena ya da ruwa Allah. Baru nanti Allah mencipta alam. Ketika Allah mencipta langit dan bumi, maka kita bergiliran diturunkan ke bumi. Ini yang menjadi hal yang khalifah. Kamu turun ke bumi untuk menjadi khalifah. Menjadi wakil Allah di bumi. Turun ke bumi. Turunkan. Untuk bekerja di muka bumi. Tapi kalau dia turun ke bumi cuma terus saja, bagaimana dia bekerja di muka bumi? itu harus terjadi. Dari tanah, dari tanah bumi, Allah ciptakan wadah berupa bahasa. Tubuh dalam bahasa Arab disebut bahasa. Inni khaliqum basharan min Sesungguhnya akulah pencipta bashar, pencipta tubuh bumi dari tanah. Wahida itu Ketika bashar ini sudah wa nafaktu fihi lalu kutiupkan ke dalamnya min rohi sebagian dari ruhku salah satu dari ruh koleksiku kutiupkan yang mana yang kita yang kita yang manusia yang rohani dialah yang kita dengan membawa diri dan tujuan hidup ada tiga banyak. Anda bisa dengarkan video ini dan ini ada ya tidak terlalu panjang tetapi hadiahnya insya Allah menambah pemahaman. Selamat untuk kedua pemenang. Nah, yang ketiga yang ruh dia ketika membawa surga mengemban kewajiban hadir lalu dia mengangkat tubuh tubuh cuma sebagai alat dan nanti kalau tubuhnya masih kuat tubuhnya akan mati. Kalau sudah mati, tubuh yang dari tanah kembali ke tanah. Tubuh yang dari tanah kembali ke tanah, roh yang dari Allah kembali ke Allah. Jangan lagi-lagi, jangan berpikir, oh, roh itu untuk sopar. Nah, itu begitu lagi, jangan dinanya itu berarti. Saya juga tidak tahu bagaimana gerakan itu. Ya. Tubuh mati pada berdua, tubuh mati. Apalagi sudah berjaya. Makanya jangan heran, Banyak orang kalau setelah pensiun terus pada mati. Itu sebabnya untuk yang akan pensiun ada program MPB, mati pelan-pelan. Ya. Nah, Karena jiwa atau roh adalah diri manusia yang paling hakiki. Oke, ini ayat tadi yang kita baca. Ini malikun bahasa menjadi sesungguhnya aku langsung kita baca dan kita baca. Baca ini manusia seperti punya. dari sana Kalau sudah sempurna, itu bakal berbicara ke dalamnya bagian dari rohku sarakati dari rohku, sarakati dan bagaikan rohku. Kita baca dari tanah dan Quran berisi bukan sembarang tanah. Dalam surat Ar-Rahman, Kalakalani Kita insan dari tanah liat. Kalau bahkan bagaikan berikan. Dari tanah liat. Bacaan kita dari tanah bukan sembarang tanah, tanah liat. Apa Allah dari mana dia ambil kepol-kepol terus jadi kepala ular. Terus ditarik ke lawan atas jadi hidung. Tarik ke kita jadi telinga. Yang bila di mana dia dikurung-kurung oleh Allah, sambungkan dari jadi tangan. Atau begitu Allah dicabut oleh tangan dia kita nanti mencari. Ya, selalu BPMT, Taliban kita melihat. Unsur-unsur yang hak harus tanah liat Tidak banyak disukai tanah harus mencari. Apa itu? Silakan, silakan. Eh? Perak? Bukan. Silakan. Akan ada kemenangan lagi dari saya. Satu sini lagi. Ya, silakan. Silakan. Taliban tanah liat yang paling membedakan manusia dari mana jenis lain yang dari situ tubuh manusia dicipta. Apa itu kalimat manusia? Karbon, apa lagi? Hidrogen, apa lagi? Kompor tidak? Ya? Karbon, hidrogen. Ini sudah diberikan. Yang paling membedakan tanah liat dari tanah jenis

kita iya, yang paling besar dan sperma dan kalau sperma umum diatur yang akan tumbuh melalui Gracias. satu dari roh roh dihadirkan di dalam badan ini hanya alat coisas. Luz dari sebenarnya diri yang dibentuk jiwa. Bahwa Allah siapkan baca, baca ada kata, tubuh diri, ada kaya, nyawa, ada hawa, dorongan-dorongan keinginan, seluruh baca ini ada kata, wadah. Diri kita yang hanya dihadirkan dalam berpikir pada diri sendiri terjadi pada kolbu. Dan kegagalan intelektual adanya di kolbu. Kegagalan intelektual membuat sifat sederhana, maka manusia menjadi makhluk yang sempurna, lebih tinggi dari binatang. Tapi banyak, tapi banyak diri kita yang ruh ini, kalau kita yang ada dalam masalah, bisa saja dia tercemar karena tubuh kita punya hawa. Apa itu hawa? Hawa dalam bahasa artinya adalah Yang keempat, syahwatul maut, syahwat untuk mencari tempat yang nyaman, terus nyandar, terus tidur. Ini. Nah, dan itu sekarang kita lagi melawan. menjaga tanggungan diri. Perlu makan, perlu istirahat, perlu kawin, perlu reproduksi, menghasilkan keturunan. Eh. Oke. Okay. Lalu, di mana letak bahayanya? Kalau binatang hidup ini manfaatnya saja. Binatang hidup. Bangun tidur, apa yang dikerjakan binatang? Dari makan. Dari makan sambil berbicara, sambil berpotek-potek, sambil meong-meong, Kenyamanan kami. Buat kami kenyamanan akan dibuat di malam tidur. Bangun tidur dari mata berpotensi potek lagi berbicara kami tidur. Nah itulah kehidupan dalam Celakanya kalau ada manusia siklus di sehari-hari pun cuma seperti itu. Bangun tidur, cari makan. Apakah dari vampir, apakah dari guru, dari ustaz, pengacara, dari banyak. pokoknya judulnya dari mana. Sambil berbicara dengan handphone. Pulang, pokoknya ada makan, dia kawin, kawin tidur. Besok kamu tidur, kali makan lagi. Sambil ngobrol masih pulang, kawin, terus tidur. Ketika ada manusia hidup, dia cuma begitu saja, Meskipun namanya eksekutif bagi Indonesia lima tahun Allah yang binatang, itu dia cuma itu saja. Makan minum, ngobrol, kawin, tidur, meskipun dari mata manusia mulia dengan jabatan dan fasilitas ini lima tahun Allah binatang, cuma pikir dia mau binatang. Di mata manusia, lebihnya manusia ketika manusia punya kemampuan untuk membangun kehidupan bermoral ini Dengan standar moral yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Di mana manusia? Ketika manusia tidak ada upaya menegakkan pada orang yang berdiri ini, tidak ada upaya yang lain dari pemerintah, tidak ada upaya apa melihat kepada Allah, dan tidak ada kepada Tuhan, tidak ada kepada Tuhan yang dimana. Nah, sekalian kita lihat saya. Surah dikuasai oleh Itu sumber dan sumber kecelakaan. Datang Ramadan. Begitu Ramadan, para setan dari golongan ini dibelenggu, dikandangkan, dikandangkan. Kenapa sebanyak orang bulan Ramadan? Eh, lihat surat Al-An'am, surat al ayat 112. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin dijadikan bagi tiap nabi ada tumpuan, ada musuh yang kamu pada nabi saya pilih setan-setan setan yang macam mana? saya pilih isi walasi setan dari golongan Islam setan dari golongan ini setan dari golongan ini itu dari sisi nah setan dari manusia tidak juga. Oleh sebab itu, Anda jangan berbuat jahat di dalam Allah. berbuat jahat di dalam lain, Baik, terakhir. Di bulan Ramadan, Allah membantu iblis dibelenggu. Ketika iblis sudah dibelenggu, kita lakukan siang dan siang. Apa itu siang dan siang? Siang, dua kali setiap hari, tahan diri dari makanan. Tahan diri dari seks video. Tahan diri dari obrolan-obrolan ngawur. Ini siang di siang hari. Malam siang serius. Harus kewajiban jangan serius. Jangan sendiri. Baik. Malam saya tengah malam dengan subuh. Bangun sebelum sahur. Siap kurang tidur. Jadi iblisnya sedang dilaku. Kita siap dan siap. Sehingga iblis tidak menguasai itu. Hawa nafsu tidak menguasai itu. Jadilah kolbunya. Kolbu istani. Itu tadi kata protokol. Judul pengajian kali ini bentuk kolbu islami. Di bulan Ramadan ini ditunggu, di bulan Ramadan siap dan siap kita berlatih menahan mengendalikan Allah supaya kolbu kita menjadi kolbu yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekali bisa dan menyampaikan Bapak Ustaz. Terima kasih Bapak Ustaz Ustaz Pasiri atas kehadirannya dan atas penjelasannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran uh, pada sore hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Sajriah dan Bapak Mulyaman Hadad beserta Ibu. Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian acara pada sore hari ini dan untuk minggu depan, insya Allah, uh, show Ramadan akan kembali digelar pada waktu dan tempat yang sama dengan pembicara insya Allah Bapak Jaya Nurwati. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan beliau. Selanjutnya, menjelang acara berbuka bersama telah kami siapkan tajil di kerambi Jepang masjid ini dan kami harapkan hadirin dapat menuju ke tempat yang telah disediakan.